Kalau kita ngomongnya pribadi dan untuk kita sendiri sama Allah dan kehidupan, semakin kita dihina orang tidak itu semakin baik. Kalau saya, kalau saya sangat senang dihina orang karena itu menghapus kesalahan-kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kan bukan masalah pribadi, itu kan masalah itu kan masalah sejarah dan masalah harga diri sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, tidak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari Dek Dek pedomannya itu gini kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini orang Merapi mengatakan Jowo digowo Arab di digarap Barat di ruat Jowo Gowo itu tadi kan kasus Jowo ora digowo kan itu artinya di dunia ini ada akar peradaban tiga yang satu Yunani kuno yang satu sebenarnya empat Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama Mas, sama Mas, mohon maaf, Lazarus ya, itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana, orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan dengan dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Lu gimana tuh kita itu semua kita terima kok. Jin setan itu diterima. Cuma kok podo-podo menungso. Jadi memang ada penghancuran terhadap terhadap kita. Kalau tak singkat aja penganjuran itu dimulai abad sebenarnya dimulai asalnya dimulai abad 14 14 sampai 16 16 sampai 18 itu ada eskalasi Pun, nanti ini boleh pakai ilmu dajjal Juz majus dan iblis atau tidak sama sekali tidak apa-apa kapan-kapan saya jelaskan tapi pokoknya Kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de Allahisasinya itu di situ de apa de tu de Tuhanisasi. Jadi Gusti Allah dimulai abad 18 gue. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Jawa asal tidak Islam. Nusantara tidak asal Islam. Pak Harto silahkan, silahkan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia enggak apa-apa asal jangan kupluan nah, salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia konvert ke Islam dia, Pak Harto asalnya kan Islam Jawa dia lebih Jawa daripada Islam mulai 92 89 bahkan dia bergeser menjadi Islam menjadi Islam, Jawa Islam nah Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam gitu dia dijatuhkan karena dia Islam gitu loh maka saya wis pak sampai ngalah sih kan gitu terus tak tak minta tak kasih kalimat gak padaan itu dan seterusnya. Nah, jadi yang dihancurkan sekarang urut-urutan ini Renaissance yang disebut masa pencerahan sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawur oleh sekutu. Kelak meloncat lagi Arab Spring dihabisin. Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria ini meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai, tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka, sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan sudah menghancurkan Islam. Itu. Sekarang adalah kita sasarannya gitu loh Nah, ap, apa yang disasar pada kita yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah, makanya kalau ada persatuan di mana orang kenduri dia dia dia bilang jangan kenduri karena itu kan untuk kucing kan begitu kan itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh oleh oleh si kucing ini tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita. Itu sasarannya kita. Jadi yang Anda sumpah di Solo itu sebenarnya kan lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Bal Jawa itu kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya. Kalau Jawa benar-benar Jawa dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek nek ngono Jawa jenenge. Wong Jawa ki artinya wong sing Jawa. Jawa itu jadi Mas Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan dan menerima siapa saja itu namanya Jowo. Jadi itu itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa kok menolak orang lain, itu duduk Jowo jenenge. Nah, itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia. Dia hanya korban dia. Artinya dia dia menjadi alat tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis bahwa itu. Cuma Anda tidak usah sedih soal surban dijadikan apa konsum suka ya ora apa-apa ngono ae kok ora apa-apa ndak masalah ya jadi nek perlu gudon terus kowe angger runu malah nggae surban jadi kowe nengok suka ngomong nggo kaos begitu arep tekan kono nggae sur, sur, surjan malah apik kowe malah malah kok gudo terus gitu nah aku malah tak tak Wong saja aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki jero tukang-tukang angkut barang kuwi kan celonone normal kabeh nganti nisor padahal yang di layani mereka kan celonone congklang-congklang aku langsung nesu kok tak parani isu-isu kae kesel bar makiano disuguhi katok congklang karo ora congklang nah sing apa jenenge sing apa jenenge Mas sing porter-porter itu kan ndak celananya ndak congklang tak nesoni kok heh Dusau kan ya Loh, enten apa cak celanane dilempet Sunnah Rasul. Ngono aku nesu aku. Ayo cepat capek, dilempet. Cekak, ayo di atas tumit. Semua, ayo, ayo, ayo, ayo. Ngono aku. Anu nih ngono kan ya. Arek-arek mesuk kurang ngajar janun. Tapi kan seneng saya. Seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Itu. Aku suka kok gitu-gitu. Suka tak gudo tambahan karo aku. Tambah tak tak gunggung nek cara Jawa Timur gitu loh Mas. Anda tenang aja. dihina itu baik kok bahkan kalau kita tidak dihina kok tiga hari itu tuh kok tidak ada orang menghina ya gitu mbak ngono iya mending dihina daripada dipuji kok aslinya loh ya itu lebih sehat untuk anda gitu loh lebih baik anda mak minum pahit daripada minum manis bener nggak kalau manis kan sakit gula nek pahit loro pahit ya Nek kue loro pahit semut ragelem rubung ah, malah penak tau kue. Angin we eh, sebagai wegan. Oke, itu gitu ya mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu kue rono mas aku tuh parkir loh. Iki loh bukti nih. Dan kaya om gendeng ketemu bang mas aku tuh parkir loh. Malah malah HP. Di kafir ke bang menunggu tulisan gini aku kafir ngono malah HP <laughs> ngono bae oh, repot nah nek kowe ngomong aku kafir orang tidak percaya bahwa anda kafir dan itu lebih baik anda tulis pelang di sini aku kafir daripada aku muslim betul gak? nah aku muslim kan jadi sombong nah aku kafir kan uang bingung dia nah, kita kan masih lumayan bingung tuh tidak pasti tuh tapi kalau aku muslim pasti sombong ambilin ah, di gue milih bingung ke uang apa milih sumbung bingung ke uang aja mulai hari ini mulai susunlah bagaimana cara membuat orang bingung <laughs> yang pertama soal leluhur ya jadi anda tidak harus tahu semuanya orang itu tidak wajib tahu semuanya minimum anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari anda menghargai menghormati keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah meskipun tidak pernah mengerti dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti, ojo menegok Nabi Khidir isi onopora pora, Anak KTP e KTP e pora, kebangsaane apa. yang gue lagi Gitu kan? Ono menasing takon apa jenis Ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer? Ono takon menunggu dan nikah cacah yang. Lah rumah samu aku iki DLLAJR ya? Erobi Tapi tidak apa-apa. Itu itu itu kalau itu untuk cinta anda kepada beliau kan bagus-bagus saja. Dan itu tidak perlu terjawab. Tidak semua perlu terjawab, mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan. Dan Allah memang menyimpan menyimpan banyak sekali rahasia dan itu bagus dirahasiakan itu bagus saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga anda hanya bisa mendengar 1-2 meter begitu jauh Anda tidak bisa mendengar so, kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter 100 meter Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang apalagi kalau sampai yang disebut makrifat waskito lantip lebih parah lagi kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamu tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya mesti situ. njur mak ngono ki tak iya tak iya tak makanya bersyukurlah dengan keterbatasan karena hidup ini adalah menikmati batasan itulah sebabnya di surat An-Nur tadi anda dikasih miskah, miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, apa namanya, dia dia akan hancur karena keinginan itu keinginan itu akan menghancurkan dia karena tidak akan pernah berhenti. Gaji piro tetap gelma gue tambahin imannya gelum tambah gitu. Jadi maka dikasih dua teman yang satu iman di hatimu nomor dua dikasih akal fikiran yang namanya zujajah di sini regulator oh cukup semene wae oh aku ngene wae ini yang memberi batasan nah batasan itu justru yang harus anda nikmati jadi keliru kalau anda menyembah kemerdekaan kemerdekaan itu bukan tujuan kemerdekaan adalah alat untuk supaya anda tahu batasnya nah selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup enggak di sini anda anda merdeka toh tetapi kan anda justru karena merdeka anda sangat membatasi diri betul enggak kan di sini anda tidak ngawur anda menahan diri anda mengendalikan diri kan begitu justru karena anda saya merdekakan kan kalau anda saya atur-atur anda ingin memberontak kan gitu ngerti ya mas ya jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu itu hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik naik ngene aku yang Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, mau kuwi ini rambutmu dia jumlah piro orang ngerti ya. Kuwi rambut dulu orang ngerti apa yang ngisor. Ngitungnya wilayah angel kuwi gegermu cuklek lo ngitung yang ngisor gue di Ciguru keluar. Nah, Abu Nawas jawabnya gampang dia nggak apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas ditakoni. Begitu ditanya, besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo iya gampang terus turu deh. Turu, di dalam tidur itu dia guyu nguyu dewe kayak lah lah lah akhirnya besoknya dia datang ayo berapa Bu Nawas katanya dia suka bawa kambing mas kambing gede sing bulunya buahnya itu lu kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit malah kesini bawa kambing lah ya justru itu karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini <laughs> kok bisa tahu lo hitung sendiri eh, ngono tadi gue iki aja ngeluh-ngeluh ngono dah ben bae wong itu ya teman-teman sekalian ya jadi tidak tahu tuh nah, jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam gue iki mbok yo ya rasa ngoyak-ngoyak kok Tenanan lho kowe engko. Tenan lho piye kowe iki? <laughs> Ngene wae kowe rasa rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengen, rasa berjat. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe ora semaput ngono ya. Ning ngono cukup wis Cukup dah. Itu cuma satu lonjatan kecil, satu lonjatan kecil itu sama dengan dinyonyok rokok itu kaget ya pas dinyonyok widok ini nak gue bisa bertahan tek ngene susah rapopo terus Terus nak ora percaya gini gini terus gini gini deh itu Pak Ismail yang pernah di sini anda ingat Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak itu yang ngajari saya gitu-gitu jadi dia ini anak ana wong rokokan dijupuk terus di, di kena ditangani apa kene nyok kene iki itu, itu Pak Ismail itu wong wong edan ya saya kira perlu lah anda berlatih itu <laughs> nah perlu bagi remu kan gitu jadi mas menurut saya itu tidak urgen lah ya kalau memang anda disentuh anda siap siap dengan itikad baik siap dengan itu sahabat anda dia sama-sama anda sama. Bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda. Dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia. Karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan. Tidak, sebelumnya sudah ada. Sudah tertulis di bab tertentu dari lauhil mahfud. Orang yur gue pengen rono wah lauhil mahfud nasibku biaya ya. Aku ngerti nasibku mah Terus aku soalnya ngalamin begitu dari kecil mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4 teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira lah umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, eh Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, kemarin belikan sapi. Ngerti deh, Lurah korupsi ngerti terus ketemu wak saya nem nem anakmu mati selikur dino meneh hmm. bonggoi selikur dino dihitung ya saya gitu kan bela-bela no wedus kan saya seneng ini mati temen mas selikur dino kemudian nah gue gelemuk tak temen gue bangun gue yang nunggu gue gue malah gitu loh wis tau wis mas gue apa anane sembodo wae biasa wae tapi siap anytime ada apa-apa nggak ada masalah ada hantu tidak ada masalah. Itu cuma satu satu satu sekon saja. Anda hancur tidaknya itu Anda loncati itu gitu. Sama dengan menahan nafsu, bagaimana menahan nafsu? Itu Anda loncati saja. Senar. Yang leluhur tadi itu Anda menghormati sudah nanti Anda ketemu. Nanti Anda akan ketemu dan tidak harus tahu semuanya tidak harus. Sudah cukup. Eh Mas Aryanto berikutnya. Yang dari Solo tadi tentang ketidakpercayaannya pada organisasi yang ada sekarang sementara Ma'iyah justru ada persaudaraan yang sejati itu pertanyaannya ke Pak Muzamil tadi itu apakah ijma para ulama itu masih relevan karena penuh dengan kepentingan saya kira ada dua subbab yang satu organisasi dalam hal ini kita wacanakan dengan organisme kemudian eh, hukum-hukum yang tadi itu sampai ke Quran hadis sampai ijma tadi gitu ya jadi biar sabrang dulu kemudian Pak Muzamil Pemo organisasi pertanyaan tidak percaya dengan organisasi yang ada sekarang ya rasa melu mas aku anak Cak yang jawab ya cepet rasa melu bener percaya sederhana tapi setahu saya semua organisasi dibuat karena memang karena kepentingan. Iya. Karena kalau nggak ada kepentingan ngapain diorganisir? Itu bedanya dengan organisme. Kalau organisme mereka bersambungan dan menemukan keseimbangan di antara mereka. Kalau melihat contoh paling apa namanya? Menurut saya contoh paling real di kehidupan manusia bagaimana organisme tertata menjadi terorganisir dengan cara organisme itu uh, cerita tentang tumbuhnya piagam Madinah dimana dia tidak bikin MPR nggak peraturan ngarang ini peraturan gini bukan berdasarkan proyeksi ke depan atau kepentingan ke depan tapi dari kasus-kasus yang terpecahkan dan kemudian dicatat jadi tumbuhnya natural apa antara manusianya antara sel-selnya menemukan keseimbangan karena keseimbangan yang terjadi dengan natural dia pasti akan tumbuh eh, akan bertahan paling lama nah organisasi ojo mok bantah kenapa dia punya kepentingan karena organisasi itu dibuat memang karena sebuah kepentingan monoai bahkan orga yuk semua semua jenis organisasi aku udah perlu ngomong lah ya ayatnya bapak Muzamil koyane ono lah <laughs> kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hmm. Setiap kelompok pasti membanggakan kelompoknya. Iya. Uh, tapi ada yang harus ada kutub lain berang. Mayoritas yang tidak terorganisir akan kalah oleh minoritas yang wakam min fiatin ayo mak. <laughs> Ya. Jadi kalau kami fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah taala. Kemudian ada kata Umar bin Khattab, al-haqqu bila nidom yaglibuhul batil binidom. Jadi kebenaran yang tidak tertata sebetulnya tertata ini bukan organisasi cuma dipeles oleh orang dimanipulir harus ada organisasinya kebenaran yang tidak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata oke gitu benar itu sangat apa sangat make sense karena gini apa namanya uh, Nah, kalau kalau ngelihat contoh perang sangat banyak contoh perang di mana oh, gue paling canggih Roma lah. Apa adaptasi mereka dari phalanx, manifold Tadi apa tuh sedangnya? Ada beberapa beberapa perkembangan strategi perangnya bagaimana menangnya memang karena terorganisirnya. Masalahnya begini, yang besar itu bukan karena mereka tidak punya sambungan yang jelas. Tidak punya tali bersambungan di antara yang mayoritas sehingga seolah-olah tidak tertata. Ya, kalau zaman Nabi kan tidak diorganisir tapi disambung talinya dengan ajaran Nabi. Ketika ada sambungan talinya jelas. Seperti seperti jala itu tadi, yang sini goyah, yang sana akan ikut goyah dan akan bertahan saling memperkuat satu sama yang lain. Itu tidak harus diorganisir secara kepentingan. Itu tapi memang harus ada sambungan tali, entah tali ekonomi kayak. Misalnya gini, satu komunitas mereka punya uh, eh, kurensi sendiri misalnya. Eh, apa currency apa bahasa Indonesia? punya mata uang sendiri misalnya. Contohnya ada di kalau Kanada yang ada yang namanya seed stock. Kalau di Amerika ada satu kelompok yang namanya Baltimore Dollar itu mereka bikin sendiri di mana satu-satu apa komunitas mempunyai kurensinya sendiri. Mereka tidak terorganisir loh. Mereka hanya punya sambungan bahwa kalau kita beli pakai duit yang kita setujui bersama sendiri. Sambungannya hanya sambungan ekonomi. Mereka tidak mengorganisir pergerakan, mereka tidak mengorganisir apapun. Tapi kekuatan mereka itu juga bahkan Baltimore dolar itu dolarnya lebih kuat daripada dolar Amerika karena mereka punya sambungan yang jelas sambungannya semakin banyak akan semakin kuat organisme tersebut sambungan militer, sambungan ekonomi, sambungan ideologi, sambungan persaudaraan. Oh, sambungannya semakin akeh akan semakin kuat di situ dan akan semakin terjaga keseimbangannya. Karena naik satu goyah sekitarnya akan langsung ikut bergerak dan akan menemukan keseimbangannya yang baru natural tanpa harus diorganisir seperti sel yang ketika tersobek nggak perlu otaknya memerintahkan kulit yang sobek untuk ayo didandani dandani dandani nggak gitu itu sudah berjalan berjalan otomatis karena memang sudah ada keseimbangan di situ mungkin itu Wah. ini supaya tidak supaya tidak melahirkan orang yang salah sangka sehingga anti organisasi hmm ya jangan sampai terus anti organisasi gini beberapa hal sebenarnya organisme adalah organisasi yang sempurna jadi jangan dipikir organisme itu tercipta tanpa proses organisasi. Jadi organisasi itu kalau epistemologi ya penyatu badanan. Jadi segala sesuatu macam-macam itu disatu badankan. Gitu ya. Jadi organisme itu sendiri adalah puncak pencapaian organisme. Bagaimana kok dia bisa harmonis organisme itu? Karena ada syaratnya yaitu sunatullah. Sunatullahnya itu lo sunatullah itu lo nek panjang jodoh jodoh nek ora ora jadi paksa paksa Kalau koalisi itu ya koalisi nek panjang partai ya ideologi koalisinya. Bukan bukan yang nyangan. Gitu loh. Jadi kembali kepada Kenapa organisasi dibikin? Untuk apa motivasinya? Kapan dan di mana dia dibikin? Kembali ke situ. Jadi jangan anti organisasi dan juga jangan mendewakan organisme. Gitu ya. Jelas ya Mas ya. Oconjur angger HMI gue rasa seneng, rasa seneng, NU rasa seneng, nggak, nggak, nanti dulu, nanti dulu. Jadi bukan organisasi yang salah, niatnya yang salah, pijakannya yang salah, tujuannya yang salah kan begitu. Bahkan umat Islam itu digambarkan persatuannya adalah kalbunyan ya sudu batu batu ada kohesi seperti seperti batu yang kokoh karena dia kohesif interkohesifnessnya tinggi gitu. Nah, mari pedoman kita kalau saya adalah kita mencoba umat maya ini mengorganisir diri kan begitu kan? secara murni dan menjalani sunatullah tidak melanggar sehingga dia akan menjadi organisme yang kuat sekarang contoh kecil aja ya contoh kecil aja anda kalau ma'ian kan untuk supaya urut pernah berjejal-jejal nggak pernah royoan nggak salaman kan selalu langsung itu ada barisan set barikade terus urut dan begitu tertibnya. Mau di Mandar, mau di Kalimantan, begitu tertibnya. Padahal tidak diorganisir. Tidak ada satpam, tidak ada satgas, tidak ada polisi. Bahkan Yun Sewu ya, kalau... Tapi jangan marah. Bukan karena polisi tidak benar, bukan karena banser atau kokam tidak bisa, enggak. Tapi memang mereka tidak terbiasa seperti Ma'iyah. Mereka tidak terorganisir untuk melakukan apa, itu mereka tidak jelas. Kalau di Ma'iyah, Begitu tertibnya orang bersalaman meskipun pernah satu jam setengah loh mas. Salaman tok itu dan kudu mesem terus aku. <laughs> Wis wis rare. itu mesem dan saya tidak pernah loh menolak. Saya tidak pernah menolak. Tidak pernah dan saya tidak pernah berani tidak eh berani tidak bermuka manis kepada anda. Saya selalu bermuka manis. Tidak berani masam saya kepada anda. Karena begitu saya mulai kesel, aku ingat apa wa apa abasa Kan itu, ingat ayat itu. Nah jadi ya ini butuh organisasi enggak? Loh, butuh pada momen di mana pengorganisasian dibutuhkan. Ini mak apa? Mau coba siapa ya ada, ada organisasinya yaitu pengaturan siapa yang tanggung jawab dan membuat tenda, siapa yang son siapa yang tiker dan seterusnya. Semua ada penataannya, jadi ada organisasinya. Tapi berang kalau sekarang ngomong bahasa Inggris kan from English ya. Organization, gitu. You know? Organisasi itu kan du, itu kata subhat memang. Sebenarnya itu kan kata itu kan adjektif sebenarnya. Organisasi itu kan bukan kata benda sebenarnya. Tapi dijadikan kata benda kan? Eh? Master kalau bahasa itu master F Udi. Ya. <laughs> Tapi dijadikan kata benda. Master itu sesuatu yang berproses ya tapi dijadikan kata benda semuanya kan organ itu aja cukup tapi organisasi berarti adalah menjadikan seluruh yang ada itu menjadi satu organ kan begitu jadi kata-kata itu memang membahayakan kata organisasi itu itu teman-teman sekalian jadi sekali lagi jangan benci organisasi organisasi kita perlukan dengan syarat jangan melanggar sunatullah. Nah sunatullah dipelajari. Sunatullah itu yuk ya, kaya kue masak iki sunatullah toh. Api itu harus seberapa kan sunatullah itu. Ya toh, berambang campur opo campur opo ketumbar apa apa. Apa sih cilik menang ya? Merica sapi itu kan itu kan ada sunatullahnya kan ini enak kalau ini nggak enak kalau ini dicampur nggak cocok orang Jawa bahkan menemukan sunnah-sunnah yang tersembunyi. Bayangin, rujak itu kan satu jurusan. Es krim kan jurusan yang lain sama sekali. Di sini bisa disatukan rujak, es krim itu itu istihad yang luar biasa. Kok iso-iso nih loh. Kan orang makan rujak itu kan sebuah alam yang tersendiri. Es krim tuh something far far away there Ya namanya sak potong nih saudara gue. Tapi di sini disatukan, dan cocok ya. Cocok gitu loh. Jadi ada rahasia-rahasia perjodohan yang digali oleh orang Indonesia. Dan kita ahlinya sebenarnya soal barang orang cocok itu dicocok-cocok. Maka bahasa Inggris nggak ada dicocok-cocok itu nggak ada. Bahasa Arab nggak ada. Hmm? Hmm, nggak, nggak ada. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa dan bahasa daerah yang apa yang dicari Inggrisnya, Jermannya, Arabnya tidak ada. Masani sopo bahasa Arab orang no. Mempuasai siapa? Kaif, kaifa. Asyamuli kan begitu kan. Tapi bukan kata bukan kata kerja. Kalau bahasa Jawa kan langsung kata kerja. Logika nahwunya sebenarnya yusoyimu. Tapi tidak ada di Arab yusoyimu. Tapi kalau saya ngomong di Mekah di suatu forum, saya bilang yusoyimu karena ekspresi saya mereka paham. Aku ini nggak makalah neng Amerika aku ngomong bahasa Inggris itu racet cetha, neng paham. Karena bahasa itu tidak hanya kata, tidak hanya bunyi mulut. Sebenarnya kamu memandang dia itu sudah sampai maknanya. Ngunu ceritane. Oh, sekue ini parah. itu teman sekalian ya, gitu ya, ya. Berikutnya, berikutnya. Oh, yang ijma-ijma tadi belum? Baik, Al-Quran had apa sunnah ijma kias tadi maaf disebut sebagai hukum bukan hukum sumber hukum gitu ya ya saya kira untuk sekarang sudah semakin tidak mungkin ijma itu terjadi karena terkotak-kotaknya kita ke dalam organisasi yang organisasi itu bukan menjadi alat tetapi sudah menjadi tujuan nah itu ya sebenarnya persoalan organisasi salah satunya itu masa berangnya organisasi yang mestinya alat sekarang sudah menjadi tujuan sehingga orang duduk di kepengurusan organisasi itu menjadi sebuah tujuan yang diperjuangkan mati-matian bahkan kalau perlu ya, nyawa ini sekalian dikorbankan dan mengorbankan orang lain. Nah ini yang, yang jadi persoalan sehingga akhirnya organisasi menjadi sekat-sekat antar kita. Nah ini ada ma'iyah ini Ya memang perlunya ya ini Ketika organisasi-organisasi itu menjadi sekat satu sama lain Kita bangun ma'iyah kebersamaan Dan mungkin satu waktu ma'iyah juga Bukan Ain tapi Hamzah Ma'iyah Air jadi kita harus bisa mencairkan kebekuan-kebekuan itu. Nah, gitu ya. Gitu. Saya kira. Gitu ya. Bagus, bagus. Ya. Ma'iyah pakai Hamzah, iya. pakai ya. A bukan pakai Ain. Gitu. Ya. Bagus itu, itu itu inovasi malam hari ini. Mestinya dapat hadiah 5 juta itu. Uh, ada satu hal saya tambahin sedikit ya Mas ya. Sekarang ini kan ada satu partai baru yang rantingnya itu sampai ribuan itu yo ya jilbaban yo yo nih pidato nih masjid yo ya. semikian rupa ya saya tidak anti saya tidak anti saya tidak saya cuma tidak paham gitu tidak paham jadi menurut saya mayoritas umat Islam itu tidak punya kemungkinan lain kecuali hidup dalam kesalahannya gitu jadi salah tujuannya, saya salah melihat tujuan, salah melihat arah dan seterusnya. Nah, terus kita gimana? Loh, ada masalah apa dengan kita? Tidak ada masalah kita. Kalau kita disuruh nolongin kita tolongin, kalau tidak kita disuruh nolongin jadi tidak kita tolongin kecuali Allah yang menyuruh, maka apapun saja kita lakukan. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian kita tidak usah cemas terhadap macam-macam itu. Yang penting Anda terus melakukan yang benar ini. Sunat ini sunatullah ini. Artinya ya begini tradisinya Allah itu ya begini ini. Tradisi ciptaan Allah seperti ini. Saya mohon maaf ya, saya tadi ceritain oleh Ustadz Haidar mengenai Imam Khomeini tapi jangan disebut saya orang Syiah. Saya si C ya. Orang Syiah. Jadi ketika referendum tahun 1978 setelah Iran dijatuhkan itu ada referendum di Iran apakah rakyat akan memilih negara Iran menjadi negara Republik Islam apa tidak apa Republik Seku, Republik sekuler biasa umum nah apakah Imam Khomeini mewajibkan umatnya untuk menjadikan Iran sebagai negara Islam gitu Imam Khomeini ditanya jawab gini, loh kalau memang rakyat Iran tidak menghendaki Republik Islam, ya saya berdakwah lagi. Gitu, gitu dok. Jadi ya, dan itu sudah kita lakukan gitu loh. Kita tidak kita kita tidak akan memaksakan apa-apa di Indonesia, tidak akan, tidak akan kita paksakan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah, ada Sunan Kalijogo, ada semua kok, tenang aja, tenang aja. Dan sudah ada gerakan-gerakan yang muncul dari bawah tanah, dari langit, dari kegelapan, udah ada macam-macam. Tidak usah cemas apa-apa. Anda benci organisasi rasa melu dan Anda kerjakan bisa-bisa apa yang baik menurut Anda gitu aja. Itu teman sekalian. Menurut saya nggak nggak usah nggak usah memasukkan ke dalam hati Anda segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Monggo Mas Haryanto. Berikutnya. Ini Mas Abdul dari Gunung Kidul tadi yang dari pengalaman di kampungnya ada orang yang diundang kenduri malah bilang kalau kucingnya sudah mati. jadi nggak penting untuk ikut kenduri. Pertanyaannya itu perlu tidak orang seperti itu untuk diberi penjelasan. Gitu. E, kalau kebetulan ketemu dan kemudian ada peluang di mana anda rasanya kok harus diomongin ya diomongin. Tapi kalau diniati medayong gue ngomongin gue yo ya malah mendal gitu loh menurut saya. Dan Anda harus melihat makronya juga bahwa memang umat Islam ini sama sekali kurang berpendidikan dalam soal Islam. Jadi tidak ada terasi ijtihad, tidak mengerti harus taat kepada siapa. Kalau ada orang melakukan apa-apa, nanya apa, man, Pak Yai siapa yang bilang, kitabnya apa, dia tidak tanya Qurannya apa. Terus semuanya berdasarkan dalil. Dalil mancing dalil kan gitu itu saking tidak berpendidikannya dan memang tidak ada mekanisme untuk berpikir ya padahal Islam itu sangat akliyah satu hal teman-teman sekalian makanya kita sekarang ini kita sebarkan etos tadabur itu untuk itu saya kira Anda pelan-pelan pasti sudah mengerti kan bedanya tafsir sama tadabur. Tidak anti tafsir. Tafsir kita butuhkan pada saat sesuatu harus ditafsirkan. Tapi yang main, yang yang pokok dalam Islam adalah tadabur, yaitu Anda mencari manfaat dari pergaulan Anda dengan nilai-nilai Islam terutama dengan Al-Qur'an. Hasilnya apa? parameternya apa? Yang penting Anda menjadi lebih baik sebagai manusia. Sudah itu toh. Faham, tidak faham bukan bukan parameter bener ndak bener pemahaman bukan parameter parameternya adalah setelah kamu baca setelah kamu mencintai Al-Quran kamu menjadi lebih dekat dengan Allah apa tidak kamu menjadi lebih beriman apa tidak kamu menjadi lebih baik sebagai manusia apa tidak parameternya itu apa yang keluar dari duburmu maka disebut tadabur karena kata tadabur berasal dari dubur idebar itu adalah bemper bemper muri idebar nah, jadi Kosa katanya berasal dari situ. Nah, jadi teman-teman sekalian makanya kenapa tadabur ini kita kita sebarkan karena umat Islam selama ini tergantung ahli tafsir. Anda semua dibikin merasa tidak paham Islam. Wah saya awam, maka Anda maka saya terus harus ikut pengajian ini itu. Anda tidak pernah dibiarkan atau dimerdekakan untuk otentik bergaul sama Allah dan Al-Qur'an. Yang begitu. Anda harus selalu pakai makelar. Ulama, ustadz, gus, kiai, dan seterusnya. Itu menjadi makelar di antara Anda dan Al-Quran atau di antara Anda dengan Tuhan. Di Ma'iyah tidak ada makelar. Bahkan yang saya omongkan itu tidak harus Anda anut. Karena Anda berdaulat atas diri Anda sendiri dan Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri terhadap Allah. Jadi setiap keputusan langkah Anda, pikiran Anda, sikap Anda itu harus berasal dari diri Anda sendiri. Karena nanti tanggung jawabnya juga Anda sendiri. Saya tidak akan melakukan apapun karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuan Anda kecuali saya Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kalau saya Muhammad saya punya hak dan saya punya kemampuan dan saya punya syafaat. Tapi kan saya bukan Muhammad. Kalau Muhammad memang harus ditaati karena dia bisa nolong kita. Bisa menolong kita. Saya tidak bisa nolong Anda. Bahwa ternyata di sana nanti bisa alhamdulillah melok-melok pun sampean sepuro sakno arek gitu misalnya gitu ya bisa-bisa aja wong Allah kok Allah itu kan ngubah apa aja boleh membatalkan penciptaan kita ya boleh membubarkan alam semesta ya boleh us bikin baru ah wega, as wega, gawe anyar wae ngono kaya ya. entuk to ya wong Allah kok gitu loh jadi teman sekalian mudah-mudahan Anda menjadi lebih tenang dan tolong Anda jangan pakai maklar ke Quran itu kalau pakai maklar itu untuk wacana, untuk mendengarkan saja. Tapi Anda sendiri yang kemudian mempertimbangkan. Karena selama ini memang umat Islam dibikin tidak pernah merasa paham Islam. Untuk itu harus tanya kepada kiai, ustadz, ulama. Kan begitu? Nah, di Ma'iyah tidak. Kue katoan kau nginegi, cedak karo Gusti Allah. Langsung karo hatimu kan Menunggu? kuwi. masalah. Kan Anda sudah tahu rumusnya, Anda sudah tahu benar salahnya, baik buruknya gitu kira-kira nah kucing tadi ya itu saking nggak ngertinya mas saking nggak jalan otaknya itu loh gimana lagi ya jangan kaget dan gak usah dikasih tahu nak perlaku bapak wae kalau perlu datang ke sana pak saya ini kucing ada panganan enggak gitu loh malah malah enak Nek pas gue pas kowe ngelak ngelih banget <laughs> ya nomor dayo Pak. Saya ini kucing loh Pak aslinya Pak. Ada makanan enggak Pak? Gitu. Wah malah bingung guys. Oh, lu saya ini kucing aslinya ketok ketoke menungso aku meng, meng membo-membo aku gitu. Itu Tinggal tulinan wae yang kuwi ora rasa rasa ruwet-ruwet ora apa-apa Nah, pergi rasa keundang meneh kan gitu. Rasa keundang meneh. Mungkin duran orang entuk kuwi kan kuwi kan aku ya wis takon nang jin-jin ning nggonmu kenduren entuk ora. Takon aku. kenduran orang entuk iki Berarti nraktir orang entuk. Nraktir kan kenduran. Apa kenduran ono bat ono jumlah minimal? Eh? Enggak, jumlah minimal orang yang orang yang ikut sehingga disebut kenduren. Nah wong loro kenduren ora? Ya kenduren. Lah nek kan raktir yangmu haram. Kenduren piye to karepe nyuguhi ngene kenduren ora? Aku disuguhi ngene lah kenduren. Jadi orang tidak pernah berpikir mendasar, tidak pernah mengerti pijakan hidup, tidak pernah memiliki akar-akar nilai. Jadi akhirnya menafsirkan sesuatu itu sampai begitu tidak berakalnya, begitu bodohnya. Kalau saya sebut bodoh jangan marah karena bodoh itu selamat. Di akhirat mungkin selamat. Ah, jangan bodoh, mau dulu bodoh nih gua malah melbu swargo. <laughs> Iya tak? Malah ngono kui mulan. Gitu loh. Jadi usah apa-apa wis ning nek nek misale nek misalnya kue weweh weweh ya namanya weweh kok terus ditumplek gitu ya kan ada yang ditumplek nek aku ya nek aku ya kok cukup meneh tumplek nera ini karena kata Cak orang Yahudi itu dulu kalau diperlakukan sesuatu dia membalas sepadan dengan sesuatu itu jadi kalau dipukul dia memukul itu hukum kalau orang Nasrani berikutnya, kalau dipukul pipi kanan dikasih pipi kiri. Jadi itu sebuah kemuliaan. Nek Yahudi keras, nek Nasrani lembut. Islam di tengah-tengahnya maka disebut umatan wasatun, khairul umuri aswatiha. Islam mengajarkan kalau kamu dijahati orang, kamu punya hak membalas kejahatan itu. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan di hadapanku. Lelah enak toh? aning nek ditumplek ya serasa mulya <laughs> ya ta nek ditumplek ngono yang mboten mulya-mulyoan tak tumplek genti ya ta Mas ya wis ra mulya ra paten aku ya dan itu boleh boleh sepadan kok tak Yahudi wae nek ngene carane oke Mas Arianto ini yang terakhir dari Mas Abdul tadi Yang ketika duduk berpikir Melihat ada cahaya dan merasakan angin berembus Dan suara yang melengking Seperti itu ya. Maknanya Maknanya apa gitu Lu wis wis ono angin berembus mengusap pipimu kok jolai maknanya ya maknanya ya mengusap pipimu sebenarnya. mana nih apa ya? Ya itu kalau soal memaknai mas, itu sak karep karepmu angger Kok karang-karang ya masalah. Jadi anda ini sering terikat pada kebenaran objektif. Misalnya tadi ada yang tanya surat anur nur itu gimana? Loh, andaikan pun saya menjawab sepanjang apapun aku bisa menjelaskan surat anur 3 jam 30 ayat 35 itu tapi jangan percaya sama penjelasan saya itu kan jariku kowe entuk jaremu dhewe ya entuk asal asal ape nah, karena kamu berpikir bahwa kalau jawaban saya itu kebenaran nah itu salah itu enggak sama-sama belum tentu benar yang membuat kita sampai ke Allah adalah kita beritikat baik di dalam yang belum tentu benar itu. Enggak apa-apa, enggak benar banget-banget ya rapopo. Presisinya orang kudu Wos manomet ora-ora iso ngadep ngulon harus 24 setengah derajat ah tenan dinding gawa garisan. Gawa kompas kudu persis mongko ora persis gula ming ming apa lintang apa bujur kuwi, Bro. Misalnya barat mana sini sih? Sana barat, berarti Mekah di sana ya. Ini saya sudah omongin beribu-ribu kali. Mekahi orang nengkono dul, nengkono. Buminya bulat toh. Anak sembahyang kudu miring nang ngarep kowe. Lek ngene berarti kowe tekan ma planet Mars kowe. Nek arep nang Mekah ngene kowe. Nek pas sujud ngene kowe. Ojo bodoh-bodoh banget toh, ada saja. Allah itu yang tidak gitu-gitu amat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib. Waduh. Muzamiliyah ya. ya. Kebaikan bukan engkau mengazabkan wajahmu ke timur atau ke barat. Allah merelatifkan secara kualitatif, melainkan Pak Muzamil kebaikan adalah engkau beriman kepada aku, beramal soleh dan seterusnya gitu Padahal kita disuruh administratif menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Tapi nanti secara kualitatif kalau mengatakan jane gue ngadep nang dhewe ora apa-apa, angger gue iki tenanan tresno karo aku ngono. Ning aja njur kualitatif kok saleke kuantitatif. Engko kowe sembayang dong ada yang ngadeprono ada ya, ngadeprono kowe malah golek nggon ada ngadeprono terus lu yang nggak ada ngadeprono dhewe laisal biru yo ya, cepet banget to yo ya. jadi ada ranah kuantitatif ada ranah kualitatif kpk iki konteksnya ada nuansanya lah kalau anda mengerti musik anda menikmati musik anda akan mengerti itu gitu loh Wong kadang pales saja lebih bagus daripada ndak pales kok. Ono sing pancen kudu roti dipaleske sithik, kurang sithik suarane malah apik kuwi. Kalau direkaman itu kan harus ada noise-nya dikit-dikit, nek ana noise iki tidak sunnah, tidak alamiah. Kudu ana sing rada kotor sithik-sithik. Menungso kok ora mambu ya ora apik. Kudu mambu mulane kita butuh minyak wangi. Karena minyak wangi itu pengakuan bahwa kita itu bau busuk. Betul enggak? Jadi kalau Anda pakai minyak wangi jangan terus menyuruh orang berpikir, "Wah, wangi sampean lho, sing wangi kiminya minyak wangi." Aku iki mampu mulai nganggo minyak wangi. Kowe piye tau lugu logikamu iki? <laughs> Jelas ya Mas ya? Oke, bismillah mudah-mudahan ini semua adalah alat dan teknologi ilmu supaya Anda nanti menghadapi apa dalam pekerjaan Anda di rumah, di kampus, di warung, di pasar, dimanapun Anda memiliki kejelian surgawi. Anda memiliki spektrum seperti matanya burung yang bisa melihat dari ketinggian 300 meter, melihat ikan sangat kecil dan langsung menyongsong ikan itu dalam garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya dan seterusnya itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati dia tidak melewati arti, karena cinta yang sejati tidak pakai arti. Oleh konflik Sunni dengan si A, bener ya. Jadi nek bapaknya Pangeran Benowo itu rodok Sunni, nek ada ya Jepang itu rodok si A, nek awakmu si C, aku si B, ini ya. Jadi gak usah repot-repot soaliku, suni Sunni si A, aku dulurku kabeh, aja benci sebab awakmu benci si A itu yang mereka yasa adalah Israel dan Cina. Nah, ini sebab Cina iki kok merajalela saat dunia Pulau Jawa lor kabeh kate direklamasi kate dipek dhewe digawe tamasa dhewe apa enggak iso nyewa kios nek kono dan yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran. Karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah, ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid. Kalau Iran pakai Syiah, imamah Syiah. Kalau Cina pakai komunisme, jadi tukang dukur sampai nisor taat kabeh. Di kene tidak ada ketaatan di Indonesia ini. JNO sendiri besok Rasul Basul Masail ana fatwa PBNO pun di daerah gawe dewi dewi, Karena demokratis itu mana gitu ya. Di Indonesia apa meneh kadang orang Indonesia gak sinau imam itu apa makmum itu apa gak ngerti ini, gak ngerti logika politik gitu loh sing imam itu, sopo sing sopo-sopo sapa imam itu sopo. sing harus diangkat dhuwur kedaulatan kedaulatannya ayo ini tak gurung iso orang Indonesia itu. Ya tapi ini nek nek gak didik ya cek awakmu itu dia kesadaran politik cuma misalnya penting kok nyanyi ya gitu. Tapi cek ini loh. Jadi imam itu hanya bisa menjadi imam kalau diizinkan oleh makmum. Jadi nah ibarat jerakan sing jerakan iki imamnya sama makmum. Makmum. Makmum. Jadi aja petina ini kan jadi imam kok bawa bawa no surat e terawih al baqarah mbok mbok mbok mbok wis melempoh gini wis mulai Bismillahirrahmanirrahim Alif tapi awon zalikal kitab waduh terus makmumnya ini waduh waduh itu begitu oleh begitu oleh lima ayat Wah, goblok. Ya, iya. eh, hatimu mulai gak ya. Eh, eh sedikit nek digawe ilustrasi rek aja muring-muring. Pokoke nek dadi imam, pikirun kabeh sing ndek mburimu, sapa wong tuwek gak tahan ngapik suwe, ya toh? sapa ana ngerti ana wong lanang bojone kating lairno gitu. Sak piturute dadi oleh imam yo aja kecepeten kon di Blitar iku. Oh, jadi Allah alamin Allah ta'ala iku duduk iku duduk sembahyang iku jenenge iku balapan sprint jenenge. Eh? Ya, ini ya, ya. Oke, jadi tak balik menang Pangeran Bendowo ngejel Sinta ya jadi Pangeran Benowo itu kenapa kenapa sampai di sini karena dia gak gelem melok pertengkaran e musuh Arya tenang Sang lah gitu kan aku gak melok politik lah aku gak lah akhirnya ini terjadi akhirnya karena Pangeran Benowo lebih masuk ke wilayah kultural dan spiritual maka akhirnya yang meneruskan kekuasaan di Demak kemudian eh, Pajang waktu itu kemudian menjadi Mataram adalah orang yang membunuh Aryo Penangsang yaitu putranya Ki Gede Pemana eh, Ki, Ki Gede Pemanan yang namanya Sutawijoyo panggilannya Jebeng kemudian dia menjadi Panembahan Senopati benar ya iki Wah, tak ceritanya saya punya tapi pokoknya intinya nguniku. Nah, pada suatu hari di pungkasan cerita yang pertama. Pada suatu hari, pada tahun 2000-an, 2001 apa 2000 ya, PDIP wis kuat dan merasa kudu dua presiden. No, jadi pokoknya negara harus jadi presiden. Wong Islam yang ngono. Masuk kan gak tahu presiden sing temenan Islam rek. Akhirnya Habibie dicoba dicalonkan. Jadi pokoknya nek wong Islam karpe Habibie, nek wong nek wong PDIP karpe Mega. Akhirnya iki nek dijarno saingan sapa sing dadi mesti gelut arek-arek Indonesia. Akhirnya aku kepethuk Gus Dur pada suatu siang di sebuah pertemuan di Kuningan aku kepethuk Gus Dur terus Gus Dur takon ya apa bisa? iki gelut ya arek susah ngirim dancer nek cara carane Banjur di banjur ini. Terus ya Gus ya, ngono nek ngono ya kudu ndolek sing netral Gus. Terus Gus Dur takon, nek sultan ya apa? Maksudnya sultan nama kubuwono ke-10. Gus, sampai masuk gak harus sultan, Gus. Ustaz, Ustaz, aku nek sampai milih sultan aku gak melo-melo, aku gak. Nek apa-apa jan jaluk tolong aku, aku gak iso, aku ngerti sapa sultan sampai hari ini. Nah, ya, jadi iso gak iso, cakap apa tidak cakap, bener tak gak bener, jujur gak jujur tak kuruh. Jadi nek iso aja sultan. Lah terus apa cak gak sopo sapa-sapa itu iso. Sapa tokoe? Nah, terus aku nolong, nolong, nolong ngomong. Wis ngene Gus, kudu sultan sing asli Gus. Sopo sultan sing asli? Bisa kan jatuh nggak kan, Jenenge Sultan Abdurrahman. Iya. Yeah. <laughs> Oh sampeyan kulo Lho, Gus iya Gus temenan iki. Sampeyan duwe utang. Aku utang apa? Sampeyan itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Nah Pangeran Benowo itu dia mergo lunga teko istana akhirnya gak bisa terkendali akhirnya Wali Songo yang semula menjadi backup